Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. والطور وكتاب مسكور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور dan kitab yang ditulis pada lembaran yang terbuka dan demi Baitul Ma'mur dan atap yang ditinggikan langit dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi. Tidak seorang pun yang dapat menolaknya. tamuru وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين Pada hari ketika langit benar-benar bergoncang dan gunung benar-benar berjalan, maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Pada hari mereka didorong ke neraka jahanam dengan sekuat-kuatnya. Dikatakan kepada mereka, inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون Maka apakah ini sihir, ataukah kamu tidak melihat? Masuklah kamu ke dalamnya, rasakanlah panas apinya. Maka, baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu. Kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan. Mereka bersukaria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka, dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka. Dikatakan kepada mereka, makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين Mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan, dan kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik permata jeli. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Di dalam syurga, mereka saling memperebutkan piala, gelas, yang isinya tidak menimbulkan kata-kata yang tidak berfaedah dan tidak pula perbuatan dosa. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون Dan berkeliling di sekitar mereka, anak-anak muda untuk melayani mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya. Mereka berkata, Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga, kami merasa takut akan diadab. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari adab neraka. Inna kunna min qabl Innahu huwal rahim Sesungguhnya kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan, lagi maha penyayang. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung, dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan, dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون Katakanlah, tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu pula bersama kamu. Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini, ataukah mereka kaum yang melampaui batas? أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين Ataukah mereka mengatakan, dia, Muhammad, membuat-buatnya, sebenarnya mereka tidak beriman. Maka, hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al-Quran itu, jika mereka orang-orang yang benar. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعون بسلطان مبين Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu? Atau merekakah yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal yang gaib? Maka hendaklah orang-orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki? Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang? Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang goib, lalu mereka menuliskannya? Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya. Ataukah mereka mempunyai Tuhan selain Allah, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan? وَإِن وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan, itu adalah awan yang bertindih-tindih. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Yaitu hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka, dan mereka tidak ditolong. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang zalim ada adab selain itu, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri, dan bertasbihlah kepadanya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang di waktu fajar